Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Nah, sahabat Rasyid rahimani wa rahimakumullah, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena pada pertemuan yang lalu tidak bisa live menyapa melanjutkan kisah-kisah yang dibawakan oleh Al Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Nah, Ya begitulah sahabat Rashid rahimani wa rahimakumullah terkadang kita sudah berencana akan tetapi tetap saja Allah Subhanahu wa taala yang memutuskan kita terima dan kita jalani segala pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terperangkap dalam kalimat kalau, seandainya, andai kata dan kata-kata semisal. Jangan sampai sebuah hadis yang diriwayatkan oleh oleh alimah Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah minal mu'min dhaif seorang mukmin yang kuat jiwa raganya itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding mukmin yang lemah wa fi kullin khairun walaupun pada masing-masingnya terdapat kebaikan ihris ala ma bersemangatlah atas apa yang bisa membuatmu bermanfaat wasta'in billah minta tolonglah kepada Allah wala ta'jaz dan jangan pernah sekali-kali merasa lemah wa in asabaka syai'un apabila ada sebuah musibah yang menimpamu fala taqul Jangan sekali-kali engkau mengatakan lau anna lau anni fa'altu lau anni fa'altu hadza lakana kadza au kadza Kalau seandainya jika misalnya seandainya saja andai kata aku tidak melakukannya atau andai kata aku melakukannya seperti ini pasti kejadiannya nggak seperti ini pasti demikian pasti demikian kata Rasulullah tidak boleh mengucapkan yang seperti ini. Walakin akan tapi katakanlah qadarullah wa ma fa'al. Semuanya berdasarkan takdir Allah dan Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak atas apa yang beliau atas apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat. Fa'inna lau karena sesungguhnya kalimat lau jikalau seandainya andai kata taftahu amala syaitan akan membuka pintu-pintu jalan-jalan untuk asyaiton ar-rajim. Nah, sahabat Rasul rahimani wa rahimakumullah. Parit berbentuk lingkaran sudah digali. Kayu-kayu bakar sedemikian banyaknya telah diletakkan bertumbuk-tumbuk. Api pun dinyalakan. Maka api tersebut pun berkobar-kobar panas sangat membara walaupun sudah mengambil jarak antara lingkaran dengan posisinya nah, namun saking panasnya saking membaranya saking berkobar-kobarnya api yang dinyalakan tetap menyengat Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam pun saat itu diikat ke dalam sebuah ketapel diikat dalam ketapel kemudian dilemparkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ke dalam parit yang sudah diberi kayu bakar tadi yang api menyala dengan sangat membara berkobar-kobar. Nah, saat Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam dilemparkan ke dalam api tersebut, tiada kata yang keluar dari bibir Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam kecuali hanya ucapan Allah wa ni'mal wakil. Beliau senantiasa ulang-ulangi Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, Allah wa ni'mal wakil. Allah wa ni'mal wakil. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupiku. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah pelindung yang paling baik. Allah Subhanahu wa taala adalah pelindung yang paling indah. Diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari rahimahullahu taala dari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau berkata kalimat pusaka Hasbiyallahu wa ni'mal wakil adalah kalimat yang diucapkan oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam saat beliau dilemparkan ke dalam api yang berkobar-kobar. Demikian juga kalimat tersebut adalah kalimat pusaka yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala orang-orang Badui dan orang-orang munafikin mengatakan Inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di kota Madinah dikepung oleh tentara Quraisy dan Ghataafan tentara Quraisy dan Ghataafan bersekutu, berserikat, bersepakat untuk sama-sama membangun menyusun kekuatan menyerang kota Madinah dari segala penjuru. Akhirnya pun Quraisy dan Qatafan berhasil mengumpulkan 10.000 pasukan untuk menaklukkan kota Madinah. Berangkatlah pasukan Quraisy dengan Hopovan menuju kota Madinah. Seketika itu mulalah orang-orang munafik demikian juga orang-orang babi yang jarang sekali hadir di majlisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dengan mengatakan Inna nasa qad jama'u lakum fazadahum imana mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, mereka orang-orang Quraisy, orang-orang Hobofan telah berkumpul untuk menyerang kalian. Fakhshauhum, sudahlah takutlah takutlah dengan mereka, menyerahlah dengan kekuatan mereka. Nah, sudahlah, jangan lagi engkau mendakwahkan apa yang engkau bawa. Lihatlah tentara kaum Quraisy, tentara Hotofan sangat banyak akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Fazadahum imana." Malah justru saking banyaknya orang-orang Quraisy, saking banyaknya orang-orang Hutofan yang semuanya ingin menyerbu kota Madinah, justru hal tersebut membuat keimanan para keimanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya bertambah, bertambah kuat tekadnya untuk semakin memegang teguh bendera Allah Subhanahu wa taala semakin menguat. Wa qalu dan tidak ada ucapan yang sering mereka ucapkan kecuali adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Sungguh Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupi kami wa ni'mal wakil dan sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pelindung fanqalabu bi ni'matin Allah wa fadlin lam yamsashum su' maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya kembali ke kota Madinah min Allah dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala wa fadlin dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala lam yamsashum su sama sekali Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya tidak tersentuh sedikit pun dengan kejelekan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke kota Makkah. Para sahabat kembali ke rumah-rumah mereka di kota-kota di kota Makkah dengan membawa kemenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum Quraisy dan kaum Hafan satu jengkal pun tidak dapat masuk kota Madinah. Dengan apa? Bifadlin minallah binikmatin minallah wa fadl dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan keutamaannya. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Seluruh penduduk Babilonia ketika itu merupakan lawan dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di sidang majlis tersebut, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak memiliki teman satupun, tidak memiliki kawan satupun dalam majlis tersebut. Dalam majlis tersebut. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam hanya meminta pertolongan ke kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala akhirnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam inqalaba kembali beliau bi ni'matin minallah wa fadl dengan kenikmatan dan keutamaan dari Allah lam yamsas susu Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam sama sekali tidak tersentuh kejelekan api sama sekali tidak membakar tubuh beliau alaihi assalatu wassalam. Nah, demikianlah sahabat Rasyid rahimani wa rahimakumullah. Apabila engkau berada di atas kebenaran, kenapa harus gentar? Apabila engkau berada di atas al-haq, kenapa apa yang engkau takutkan? Nah, yakinlah, teguhlah, ucap-ucapkanlah selalu kalimat pusaka yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam dilempar ke dalam api. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api tersebut, "Ya narukuni bardan wa ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau bardan, dingin, wasalaman dan selamat untuk Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Api yang pada asalnya itu membakar sifatnya itu membunuh, sifatnya itu menghancurkan. Namun karena sebab Allah wa ni'mal wakil, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam justru merasakan api itu sebagai sahabat. Merasakan api itu sebagai sebagai salaman, sebagai penyelamat, sebagai penyelamat. Nah. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, fa'aradu an yantasiru fakhudhilu mereka penduduk kota Babilonia ingin menolong tuhan-tuhan mereka patung-patung mereka fakhudhilu justru mereka terendahkan wa aradu an yartafi'u mereka hendak berbangga sombong atas nasihat Ibrahim alaihi salatu wasalam justru mereka jatuh terhina sehina-hinanya wa aradu an yaghlibu faghlibu Mereka hendak mengalahkan justru dikalahkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah tabaraka wa taala wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Mereka penduduk kaumnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ingin membuat tipu daya kepada Ibrahim faja'alnahumul ahsarin akan tetapi justru kami membuat mereka orang-orang yang hina, orang-orang yang rendah. Itu kata Ibnu Katsir, hadza fid dunya. Hukuman dari Allah Subhanahu wa taala di dunia. Wa amma fil akhirah akan tetapi eh, dan adapun saat mereka berada di akhirat kelak fa inna narahum la takunu alaihim bardan wala salama sungguh api mereka karena mereka akan masuk ke dalam neraka. Sungguh api yang akan mereka rasakan la takunu alaihim bardan sama sekali tidak membuat mereka atau api tersebut tidak menjadi dingin untuk mereka. Wala salaman api tersebut pun tidak menjadi sesuatu yang menyelamatkan mereka. Wala yulaqawna fiha tahiyatan wala salama. Dalam neraka tersebut mereka kaumnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam yang hampir seluruhnya, hampir seluruhnya ingkar kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam saat mereka dilemparkan ke dalam api neraka sama sekali tidak diucapkan kepada mereka kalimat tahiyah, ucapan selamat. Demikian juga tidak diucapkan kepada mereka doa keselamatan. Bal hiya kama bal hiya kama bahkan akhir akibat akhir apa namanya akhir tempat tempat mereka yang terakhir adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan innaha sa'at mustaqarra wa muqama sungguh api yang akan mereka tinggali api yang akan mereka tempati besok neraka adalah tempat api yang paling jelek yang paling menghinakan nah, sahabat rahimani wa rahimakumullah Itulah tadi beberapa ringkasan kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam dengan penduduk kota Babilonia. Di mana seluruh penduduk kota Babilonia ingkar kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, kafir kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Kemudian sahabat Rasul rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan diskusi atau perdebatan adu argumen antara Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam menyebutkan kisah antara Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam dengan seorang raja yang mengaku memiliki sifat rububiyah sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa ahlu sunnah wal jamaah menetapkan at-tauhid menjadi tiga bagian tauhidul uluhiyah, tauhidur rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Tauhid ar-rububiyah apa artinya? Tauhid ar-rububiyah artinya kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang mampu mencipta. Satu-satunya zat. Kita yakin tidak ada zat selain Allah Subhanahu wa taala yang mampu mencipta. Demikian juga kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat. atau tauhid artinya mengesakan, menjadikan sesuatu itu satu. Jadi tauhid al-uluhiyah, uh, afwan tauhid ar-rububiyah, kita yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang maha mencipta, maha memberi rizki, maha uh, menciptakan dan mematikan, menghidupkan, melahirkan dan maksudnya melahirkan maksudnya di sini melahirkan yaitu menjadikan makhluk hidup itu mampu untuk melahirkan keturunan. Demikian juga mampu untuk mematikan. Nah, ada seorang raja di zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang mana dia mengaku bahwasanya dia juga memiliki sifat rububiyah yang Allah Subhanahu wa taala miliki yang Allah Subhanahu wa taala juga miliki. Nah, jadi dia mengaku bahwasanya dia bisa mencipta. Dia mengaku bisa mematikan seseorang. Nah, qala rahimahullahu taala Zikru munawwarati Ibrahim al-Khalil ma'a man arada an yunazi al-azim al-jalil. Bab tentang kisah munawwarah adu argumentasi antara Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam dengan seorang raja yang hendak mencopot keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang hendak mengingkari menentang keagungan Allah Subhanahu wa taala bahkan sebagaimana nanti yang akan disebutkan bahwa raja tersebut mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala wal billah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين Al-Baqarah ayat yang ke-258 Nah, sahabat Rasyid rahimani wa rahimakumullah dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan diskusi atau adu argumentasi antara Al-Khalil alaihi salatu wasalam dengan seorang raja penguasa ketika itu yang sangat yang sangat bengis kejam tidak memiliki belas kasihan alladzi da'a li nafsihi rububiyah yang mana raja ini mengklaim mengaku dirinya memiliki sifat ar-rububiyah mampu mencipta mampu memberi rizki al khalilu alaihi salam dalilah maka dalam kesempatan itu Al-Khalil alaihi salatu wassalam ingin apa namanya e, membongkar kedustaannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ingin membantah, mematahkan hujahnya. Bukti-bukti yang dia bawakan. Wabayyana kathrata jahlihi wa qillata aqlihi. Demikian juga Al-Khalil alaihi salatu wasalam ingin menjelaskan menerangkan kepada dia kepada raja tadi demikian juga orang-orang yang ada di sekitarnya akan uh, bodohnya pemahaman dia Demikian juga sangat minimnya akal yang bisa dia pakai, yang apa yang dia pakai. Orang nah. Qala mufassirun wa ghairuhum min ulama'in nasab wal akhbar. Ahli tafsir dan sebagian sejarah ahli sejarah mengatakan bahwa raja ini adalah raja seorang raja yang bernama Namrud bin Kan'an. Demikian juga ada yang mengatakan raja ini bernama Namrud bin Saleh. Namanya Namrud bin Saleh. Al-Imam Al-Mujahid rahimahullahu taala dan selain beliau mengatakan wa kana ahada mulukid dunia. Dia ini Namrud adalah salah satu raja yang bisa menguasai hampir seluruh dunia. seluruh dunia ini Namrud adalah seorang rajanya. Dia adalah rajanya. Fa innahu qad malaka dunya fima dzakaru arba'atun. Karena dalam sejarah kata mereka, kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, kata ahli sejarah, dalam sejarah kehidupan dunia raja yang berhasil menguasai seluruh dunia itu ada empat. Mukminan wa kafiran. Dua orang mukmin dan dua orang kafir. Fal mukminan adapun raja dua orang raja yang berhasil menguasai seluruh dunia yang beragama muslim yang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Zulkarnain yang kisahnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi wa Sulaiman dan Nabi Sulaiman. Dua raja ini adalah raja mukmin yang berhasil menguasai hampir seluruh dunia. Wal kafiran adapun dua raja kafir yang berhasil menguasai seluruh dunia kata ahli sejarah adalah Namrud dan salah seorang lagi bernama Buh Tunasor. Namanya Buh Tunasor. Namrud dan Buh Tunasor. Nah. Wa dzakaru anna dan hadza istamarra fi mulkihi arba'ami'ati sanah. Dan para ahli sejarah menyebutkan bahwa Namrud ini itu berkuasa selama 400 tahun lamanya. Namrud berkuasa selama 400 tahun lamanya. Bayangkan berapa umur beliau? Berkuasa saja 400 tahun lamanya. Beliau menguasai dunia ketika itu wa kana qad taha wa baha dia Namrud orangnya melampaui batas kejam bengis tak berperi kemanusiaan tak memiliki belas kasihan wa atharal dunia dia juga senang ambisinya itu dengan dunia senantiasa mengutamakan dunia. Ya, seperti itulah kehidupan orang kafir. Orang kafir jarang sekali mereka berharap dengan akhirat. Jangankan berharap, mungkin saja, mungkin saja mereka sudah tidak apa namanya sudah sudah lupa apa sih namanya akhirat atau sudah tidak lagi meyakini adanya akhirat. Nah, itulah kehidupan orang-orang kafir walamma da'ahu Ibrahimul Khalilu ila ibadatillahi wahdah la syarikalah hamalahu al-jahlu wal dhalalu wa tulul imhal ala inkaris sani' Tatkala Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menyeru raja tersebut karena memang itu tugasnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia baik dia itu raja maupun rakyat baik dia itu orang merdeka ataupun budak, laki-laki maupun perempuan. Nah, sebagai bentuk amanah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam pun akhirnya mau tidak mau dan beliau jalani dengan ikhlas berdakwah kepada raja yang kejam tadi untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi raja tadi terbawa oleh kebodohannya, terbawa oleh kesesatannya, terbawa oleh uh, angan-angannya yang terlalu panjang. Terbawa untuk mengingkari adanya Sang Khalik. Jadi dia tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala dia mengingkari. Keberadaan Allah dia mengingkari. Fahaja Ibrahim al khalilah fi dhalik. Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ingin mendakwahi dia. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ingin menyadarkan dia. Ingin mem, apa namanya mengajak untuk bisa berpikir secara jernih menggunakan akal yang masih sehat. Falam naqala lahul Khalil, maka tatkala Al Khalil alaihi salatu wasalam Al Khalil yang saya maksud di sini adalah Nabi Ibrahim. Tatkala Al Khalil alaihi salatu wasalam berkata, alladhi yuhyi wa yumit." Sungguh Robku kata Nabi Ibrahim adalah zat yang mampu mencipta, mampu mematikan seseorang, mampu mewafatkan makhluk hidup. Maka karena saking bodohnya dia, saking sesatnya dia, saking pa terlalu panjangnya angan-angan dia. Spontan, saking kafirnya dia juga, spontan dia mengatakan anak uhi wa umit. Kalau gitu, saya juga bisa apa namanya mematikan demikian juga mewafatkan seseorang. Nah, kata raja tadi. Qala imam Qatadah wa Suddi wa Muhammad bin Ishaq Al-Imam Qatadah As-Suddi demikian juga Muhammad bin Ishaq mengatakan yakni annahu idza utiya birrajulaini yang dimaksudkan oleh raja tadi kalau seandainya didatangkan dua orang qad tahattama qatluhuma kedua-duanya telah difonis mati kamu dibunuh kamu juga dibunuh fa idza amara biqatli ahadihima wa'afa 'anil akhar faka'annahu qad ahya hadha wa amatal akhar. Jadi anggapan dia kalau saya tetap memberlangsungkan vonis tersebut kepada A, berarti saya telah menghidupkan seseorang. Kalau misalkan saya uh, eh, eh Afan, kalau misalkan saya memutuskan orang ini tetap dibunuh, berarti saya bisa mewafatkan seseorang. Kalau saya saya beri keputusan orang ini diampuni, tidak jadi difonis, tidak jadi tidak jadi dibunuh, maka berarti saya juga menghidupkan seseorang. Saya bisa menghidupkan dan mematikan. Buktinya dua orang tadi. Nah, yang ini saya bunuh, yang satu lagi saya biarkan. Anak wahyi wa umit. Kata Al-Imam Qatadah, Al-Imam as kata Al-Imam Muhammad bin Ishaq, wahada laisa bimu'aradatin lil khalil. Sebenarnya kalau misalkan kita apa namanya? E, mau mencermati lagi adu argumentasi antara Nabi Ibrahim dengan raja. Sebenarnya nggak nyambung. Raja dia sebenarnya tidak bisa menjawab atau tidak bisa mematahkan argumentasi yang dibuatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam karena tidak men, tidak nggak nyambung. Kata beliau-beliau balhua kalamun khariji, nggak nyambung, nggak sesuai dengan topik keluar dari pembahasan. An maqamil munawwaroh keluar dari pembahasan, keluar dari topik. balhua tajribun mah. Justru ini cuma apa namanya? Cuma ya, apa namanya? trik, intrik untuk mengalihkan topik Wahwan kitaun fil haqiqah. Padahal sebenarnya raja tadi saat Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam mengatakan, "Robku itu adalah zat yang mampu mencipta. Robku adalah zat yang mampu mewafatkan seseorang. Robku adalah zat yang mampu segala sesuatu. Karena mampu segala sesuatu, maka aku menyembah Robku." Kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Sebenarnya raja tidak bisa menjawab karena tidak punya jawaban, akhirnya raja mengatakan hal-hal yang seperti tadi. Anak uhi wa umid. Saya pun juga bisa mematikan, bisa mewafatkan. Eh apa? Saya bisa menghidupkan, bisa mewafatkan. Nah, menghidupkan maksud si raja tadi, kalau misalkan saya ampuni, padahal nggak nyambung sebenarnya. Orang dah hidup, diampuni kok dihidupkan lagi. Anak wahi, aku bisa menghidupkan. Padahal sebenarnya nggak nyambung. Nah, sebenarnya nggak nggak nyambung. Allah rahimahullah fa innal khalila karena sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam istadalla ala wujudi sani' bihuduthi hadhihi musyahadat. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam itu ingin mengajak sang raja bahwa di sana itu ada seorang afan di sana itu ada zat pencipta. Apa buktinya? buktinya adalah kejadian apa namanya jagat raya ini kejadian jagat raya ini ada yang wafat ada yang lahir nah, tumbuh-tumbuhan ada yang mati layu ada juga yang tumbuh berkembang kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam intinya maknanya coba raja lihatlah tumbuh-tumbuhan tersebut hidup dari tunas-tunasnya kemudian nanti kering dan mati lihatlah kita lah manusia atau sebelumnya hewan-hewan lihatlah ada hewan yang dilahirkan baru ke dunia ini ada yang meninggal dunia demikian juga kita manusia ada di hari ini yang terlahir baru demikian juga nanti ada yang meninggal dunia makhluk hidup ada yang meninggal ada yang mati nah, ini semua itu ada yang mengatur tidak mungkin semuanya itu berjalan dengan sendirinya nggak mungkin Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam ingin mengajak raja nah, kepada pemahaman yang demikian. Karena raja itu ingkar, sudah ingkar dari awalnya sudah kafir, sudah ingkar, sudah sesat. Sebenarnya dia paham ajakan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Dan sebenarnya dia sudah tidak bisa menjawab lagi ajakan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Akan tapi karena kesesatannya tadi, dia berusaha mencari apa namanya? topik yang lainnya. Saya juga bisa Nah, orang saya maafkan berarti saya menghidupkan. Orang saya mat, saya bunuh berarti saya yang mematikan. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisahkan lanjutan kisahnya bahwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam karena beliau faham bahwa raja sudah keluar dari topik. Namun orang-orang yang ada di sekitar beliau dan raja itu tidak tahu kalau misalkan raja itu sudah keluar dari topik. Makanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam karena yang dibawa raja itu sudah berganti topiknya sama Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam diganti sekalian kalau tadi gantinya cuma agak sedikit rempet-rempet sama Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam diganti sekalian agar semakin jelas gamblang kepada seluruh yang hadir ketika itu bahwa raja itu sudah terbungkam tidak bisa membawakan bukti-bukti tentang ketiadaan Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam berkata, "Qala fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq." Tuhanku, Robku, sesembahanku Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mendatangkan, yang menerbitkan matahari dari timur. Fa'ti biha minal maghrib. Kalau seandainya kamu bisa mencipta, kamu bisa mewafatkan seseorang, kamu mampu melakukan segala sesuatu, coba ubah haluan matahari tadi dirubah arah terbitnya. Kalau yang semula di timur, coba sekarang terbitkan dari barat. Fakti biha minal maghrib. Datangkan kepada kami matahari dari barat. Jangan dari timur. Ai kata Ibnu Katsir, hadhihi syamsu musakharatun kulla yaumin tatlu'u minal masyriq. Kama sakharaha khaliquha wa mas wa musayyiruha wa qahiruha. Matahari tersebut itu diatur untuk terbit dari timur. Ada yang mengaturnya, ada yang menciptakannya, ada yang menggerakkannya, ada yang menguasainya, yaitu Allah Subhanahu wa taala khaliqu kulli syai, pencipta segala segala sesuatu. Fa in kunta kama za'amta min annaka allazi tuhyi wa tumit, fa'ti bi hadhihi syamsi minal maghrib. Kalau misalkan kamu benar, kamu jujur, bahwasanya kamu bisa mencipta, kamu bisa mewafatkan. Fakti bihadhihi syamsi minal maghrib. Kalau gitu terbitkan matahari yang biasanya dari timur, terbitkan dari barat. Fa innal ladzi yuhyi wa yumit huwa alladzi yaf'alu ma yasha. Karena logika kita, kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, logika kita zat yang maha mampu menciptakan maha mampu mewafatkan, mewafatkan, pasti dia juga bisa melakukan segala sesuatu. Orang yang mencipta, nah, misalkan kita logika biasanya ya, logika biasanya. Saya menciptakan atau menemukan sebuah gadget baru, gadget baru. Nah, misalkan, otomatis saya bisa mengendalikan, ya kan? Nggak mungkin dong kalau misalkan apa namanya saya menemukan suatu alat, terus saya pamerkan, saya promosikan. Saat ada orang bertanya, terus cara programnya gimana? Oh, kalau gitu saya nggak bisa. Nah, saya nggak tahu, nggak paham. Pokoknya saya cuma buat doang, nggak mungkin mustahil kayak gini. Nah, saya menciptakan misalkan mobil, nah, mobil baru canggih banget. Nah, pasti saya logikanya kan seperti itu. Pasti saya bisa mengendalikan mobil tersebut bisa mengendalikan mobil tersebut. Nah, nggak mungkin saya promosikan mobil saya ke seluruh penjuru dunia, kemudian apa namanya saya buat seminar, di seminar ada orang yang tanya, Mas itu cara kendalikan mobilnya gimana? Nah, langsung tiba-tiba saya bilang, wah oh, kalau saya kalau kayak gitu saya nggak tahu mas. Nah, saya cuma menciptakan doang. Nah, saya cuma menciptakan doang. Ya mungkin mobilnya bergerak sendiri mungkin. Nah, Nggak mungkin kan, nggak logika, nggak logis. Nah, jadi yang mencipta pasti dialah yang menggerakkan. Kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, oke lah kamu bisa me, me, mencipta, bisa me, mewafatkan. Sekarang matahari. Nah, kalau misalkan kamu benar-benar pencipta, terbitkan matahari dari barat, jangan dari timur. Karena seorang pencipta pasti bisa menggerakkan ciptaannya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkisahkan kondisi raja tadi, fabuhital kafar. Maka orang yang ingkar, orang yang kafir, yang sesat, yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, buhita terbungkam, terdiam, tidak dapat mengeluarkan satu kata pun, tidak dapat menunjukkan satu bukti pun. Wallahu la yahdil qaumadh Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang zalim. Nah. Masyaallah muslimin rahiman wa rahimakumullah sahabat Rasyid rahiman wa rahimakumullah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala sebenarnya menyebutkan apa namanya sebuah sebuah kisah berkaitan dengan ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam As-Suddi akan tapi wallahu taala alam bisawab sanad dari kisah ini tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga wallahu taala alam bisawab apakah kisah ini benar atau tidak ya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Nah, karena masih dipertanyakan masih tanda tanya sengaja saya tidak membacakannya kepada antum semuanya. Insya Allah apa yang telah kita bahas tadi yang kita bacakan tadi dari tafsiran beberapa ahli tafsir yang menafsirkan ayat tadi demikian juga beberapa ahli sejarah yang diakui oleh para ulama cukup insya Allah bagi kita demikian juga bisa kita apa namanya bisa kita ambil pelajaran yang sangat banyak dari kisah tersebut wallahu taala alam bisawab semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya insya Allah pada pertemuan yang akan datang kisah kita tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam yang berhijrah ke negeri Asy